الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا مالك الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر من الخطايا حق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 الشريفة علوية بنت سقف البصري ثم إلى روحي العم أحمد بن شال حسني وزوجته الشريفة عائشة بنت إبراهيم الحسني ثم إلى روح عيسى بن عبد القادر ملاخرة وزوجته شريفة مريم بنت حسن الجهري ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن عبد الرحمن العيدروس ووالديه وأزواجه وأصولهم وفرهم ثم إلى أرواح أولياء هذا البلدة كمثل آه، كياي حسن منهاج وكياي حسن مؤمن وكياي منصور وكياي عبد الجلال وكي عمر عبد المنان ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ومن ضمته تربة تيبس وانقبدا ومكنا ومن ضمته تربة معلى والبقي وزنبل والفريد من أموات المسلمين أن الله يقسم لهم بأوفر حظ من ثواب هذه الليلة وأن الله يدخل في قبورهم الضياء والنور والبهجة والسرور لا سيما إلى روحي الحبيب شيخ بن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 آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك للخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعتن بكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخالق بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله القرآن نقصاني pengapesan Pada ada titik-titik pengapesannya Mula ojo rumongso paling am Ampuh Lakal hamdu ya Rabbi Lakal hamdu ya Allah Lakal hamdu ya hasbi على هذه النعمة لك الحمد Aduh Gusti kita sangat apes ino boten daya nyuwun tobat lan ngapura saking kang maha kuasa lakal hamdu ya rabbi lakal hamdu ya lakal hamdu ya hasbi على هذه النعمة Aduh Gusti kita sangat Bodoh luput kebak dosa Nyuwun tobat lan ngapura Saking kang maha kuasa Lakal hamdu ya Rabbi لك الحمد يا الله لك الحمد يا حسبي على هذه النعمة Aduh Gusti kita nyuwun nyadong rahmat lan syafaat Benjang pajak kanti nikmat husnul khatimah dinten Jumat lakal hamdu ya rabbi lakal hamdu ya Allah lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lakal hamdu ya Lakal hamdu Lakal hamdu Ala Aduh Gusti kita apes nyuwun tobat saking Kang moho kuasa Alhamdulillah lagu baru lagu baru yang saya dapat dari Habib Husin Anis diluncurkan di acara yang baru juga untuk Majlis Ar-Raudhah yaitu acara khataman kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari. Dari dulu sudah diselenggarakan di Majlis Habib Husin Anis, Majlis Taklim Moh Mikir. Beliau punya Majlis Taklim namanya Majlis Taklim Moh mikir eh, remen dikir ya. moh mikir remen dikir di kediaman beliau setiap hari ahad seperti ini malam Senin baca dikir baca solawat nah kalau masuk bulan Rojab itu baca ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari sejak awal ya waktu itu nah kemudian beliau menghadiahkan majlis itu kepada majlis Ar-Raudhah Alhamdulillah dikasih hadiah mulai tahun ini hari Ahad malam Senin terakhir bulan Rajab diselenggarakan khataman kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari.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 محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغضن فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله عز وجل ومحمد فرق بين الناس بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم قال الشيخ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرع الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال سمعت, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزئه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس, فكفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك عن عمر رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل أهل الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم عن عمرو بن عاش رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحلف بالله إن ابن إن ابن الصياد الدجال قلت tahlifu billah qala inni Umar radhiyallahu anhu yahlifu ala dhalika 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkirhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Dari yang sudah kita baca barusan beberapa hadis yaitu diantaranya suatu ketika datang sebagian para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi waktu itu dalam keadaan tidur nama malaikatnya memang di kitab tidak disebutkan akan tetapi di syarahnya dikatakan malaikat itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail kemudian sebagian mengatakan ini tidur. Sebagainya lagi ngomong, ini matanya tidur tapi hatinya terjaga. Kemudian beliau lagi mengatakan, ini untuk temanmu ini ada sebuah permisalan, maksudnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi ngomong lagi, ini lagi tidur. Dijawab lagi, memang matanya tidur tapi hatinya terjaga. Nah, kemudian permisalannya adalah Permisalan seperti seseorang yang membangun rumah Kemudian di rumah tersebut Dia ada hidangan-hidangan yang banyak Kemudian setelah itu Di depan rumah tersebut ada orang yang manggil-manggil Ada orang yang manggil-manggil Manggil-manggil untuk masuk ke dalam rumah Nah kalau sudah masuk dalam rumah Nanti ada bisa makan hidangannya tersebut itu perumpamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah itu seperti surga. Hidangannya itu adalah kenikmatan surga. Dan Rasul adalah orang yang memanggil-manggil, mengajak manusia untuk masuk ke dalam dalam surga. Itu perumpamaannya. Dan dikatakan di sini, "Faman atau Muhammad dan Rasulullah SAW Fakat atau Allah." Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepada Nabi Muhammad Berarti dia telah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi Muhammad itu seperti orang yang ngajak untuk masuk surga Nurut Nabi masuk surga Durhaka sama Nabi berarti tidak masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dikatakan pula hadis yang selanjutnya bahwasanya Abdullah bin Umar beliau mengatakan Aku mendengar Rasul bersabda Sesungguhnya Allah itu Tidak mencabut ilmu Dengan dicabut sekaligus Allah itu ketika telah memberikan ilmu Kepada manusia-manusia Tidak dicabut ilmu itu sekaligus Akan tetapi Allah itu mencabut ilmu Dengan memanggil Atau dengan mematikan ulama-ulama yang soleh yang akhirnya ulama yang soleh tersebut mati beserta ilmunya. Kemudian kalau ulama yang soleh ini sudah meninggal dunia, maka yang tersisa cuma manusia-manusia yang bodoh, manusia-manusia yang juhal. Nah, kemudian manusia-manusia yang tersisa ini dianggap ulama oleh masyarakat. Akhirnya dimintai fatwa. Nah, orang yang nggak tahu ini kemudian memberikan fatwa, akhirnya jadinya malah sesat dan menye satgas. Jadi memang ilmu itu bisa tercabut. Jadi sebuah daerah ilmu bisa ter, tercabut. Cuma tercabut ilmu bukan langsung sekaligus. Bangun tidur satu daerah budu semua ya, bukan begitu. Akan tetapi ulama-ulama yang soleh, yang punya ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, ulama tersebut dimatikan oleh Allah satu persatu sampai nggak tersisa lagi kecuali cuma manusia-manusia yang kadang penampilannya seperti ulama akan tetapi hatinya bukan hati ulama akhirnya justru semakin sesat dan menyesatkan kemudian dikatakan pula bahwasanya kata Nabi tidak akan datang hari kiamat sampai umatku ini mengikuti setapak demi setapak sejengkal demi sejengkal satu depa demi satu depa jalannya orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain yang sebelumnya. Kemudian sahabat nanya, orang lain yang sebelumnya itu siapa? Apakah kafarisi warum? Apakah seperti orang Persia dan orang Romawi? Kemudian Nabi mengatakan, "Wa nasu illa ulaik." Siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, Bahwasanya umat Nabi ini dikatakan latat tabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law salaku cuhra dhabbin la salaktumuh. Kata sama Nabi, umatku ini nanti kamu semuanya bakal ngikuti tradisinya orang-orang sebelum kamu satu jengkal demi satu jengkal bahkan yang lebih gilanya lagi kalau mereka masuk ke lubang biawak kamu juga ikut masuk Sahabat nanya, ini riwayat yang lainnya. Siapa itu? Al-Yahud dan Nasor, apakah orang Yahudi dan orang Nasrani? Dijawab oleh Nabi, tidak sama lagi kalau bukan mereka. Jadi sudah diprediksikan bahwasanya umat akhir zaman bakal mengikuti sunnah atau kebiasaan orang di luar Islam. Meninggalkan kebiasaan Nabi dan mengambil kebiasaan orang-orang non non muslim. Lah kalau sudah itu terjadi berarti sudah dekat terjadinya waktu hari kiamat. Kita lihat sekarang orang yang pakaian pakai pakaian dengan sunnah seperti sunnahnya Nabi semakin jarang. Tapi orang yang pakai pakaian dengan adat seperti orangnya orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah semakin banyak. Orang yang berbicara punya gaya hidup seperti gaya hidupnya Nabi Muhammad SAW semakin jarang semakin sedikit yang sholat jamaah di masjid semakin sedikit yang hadir pengajian di madrasah taklim madrasah taklim juga semakin sedikit justru banyak umat Nabi Muhammad yang lupa mengambil jalan hidup jalan hidupnya orang Yahudi dan Nasrani dan ini sudah di prediksi oleh Nabi dan pasti kalau sudah dekat masa-masa itu Berarti sudah dekat terjadinya hari kiamat. Semoga Allah melindungi kita semua ya insyaallah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim wa yahtimu bi qul wallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه والنبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu a'udzu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta la yamut wal jinnu wal insu yamutun Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhum أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وأنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا إن أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملء ذكر ذكرته في ملأ خير من خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باء وإن آتاني يمشي وأتيته هرولة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإذا عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا فقال رب أصبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أصبت آخر فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أصبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بي غفرت لعبدي بسم الله الرحمن الرحيم radhiyallahu anhum an Anas allah anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaqumu yaqumu al-qiyamah Sakumtu fakultu ya Rabbi adakhlil jannata man kana fi qalbihi pada huluna fayadkhuluna thumma ada adkhilil jannata من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنس فقال أنس كأني كأني أنظر إلى أصابع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه ذكر حديث الشفاعة وقد تقدم مطولا من رواية النبي هريرة وزاد هنا في آخر في آخره فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فاستأذن فاستأذن على ربي فيؤذن فيؤذن لي ويلهمني محامد محامد أحمده بها لا تح لا تحضرني الآن فأحمده بتلك بتلك Muhammad, wa akhiru wa akhiru lahu sajidan fayuqalu ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma' lak wasal tu'ta wa asfa wasfa tusfa fa aqulu ya rab ummati ummati fayuqalu antalik fa akhrij minha man kana fi qalbi mithqalu sha'iratin min imanin قال فأنطلق فأفعل ثم ثم أعود فأحمده بتلك بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يا وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خرج أو خرجل من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول أنطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من, من النار فأنطلق فأف فأفعل بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وفي رواية عنه ثم أعود الرابعة وعد مده بتلك المحامد ثم آخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع, وكل يسمع وسال تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثاقلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا رسول الله عَسَىٰ bang yang tadi sudah kita baca yaitu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kemudian salah satu utusan delegasi yang dikirim oleh Nabi ini orangnya setiap sholat dia yang jadi imam maka sel selesai fatihah baca surat kemudian dia pasti baca surat kulwallahu ahad Diakhiri terus dengan qul ahad. Pas bagian yang ada di situ protes. Kenapa? Karena waktu itu mengakhiri setiap surat dengan qul ahad itu belum pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah waktu itu masih. ya. Nah, kemudian ketika sebagian yang protes ini ketika kembali ke Madinah menyampaikan peristiwa ini sama Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Kamu tanya aja. Kenapa kalau dia selesai baca surat pasti diakhiri dengan qul ahad itu kenapa? Tanya aja sama dia. Dijawab sama orang itu li anha sifatur rahman. Karena qul ahad ini adalah mengandung sifat-sifatnya Allah. Dan aku suka dan cinta membaca surat Al-Ikhlas ini atau qul ahad. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Akhbiruhu Allah ta'ala yuhibbu." Maka berikan kabar gembira kepada dia bahwasanya Allah cinta kepada dia. Jadi hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, berarti selesai dalam satu rakaat baca lebih dari satu surat itu boleh. Saya sholat misalkan satu rakaat saya baca misalkan surat Sabihisma atau Wadduha. Setelah itu saya baca tutup dengan Allahu Ahad itu boleh. Tiga surat pun juga boleh, nggak ada masalah. Jadi lebih dari satu surat itu boleh. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya kul wallahu ahad itu dikatakan sifatur rahman. Surat yang isinya sifatnya Allah. Karena pernah ketika Nabi Muhammad suatu ketika didatangi oleh orang Yahudi, beliau kemudian tanya sama Nabi, "Siflana rabbak alladzi ta'bud?" sifatkan kepada kami Tuhan kamu yang kamu sembah itu gimana? Waktu itu Nabi masih belum tahu. Belum tahu jawaban daripada pertanyaan si Yahudi ini, belum bisa mensifatkan secara pasti itu gimana yang dimaksud oleh Yahudi ini. Kalau kemudian turun ayat qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam lam yakul lahu ahad. Turun surat itu. Akhirnya dinamakan surat ini adalah sifatur rahman terkandung pokok-pokok daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang ketiga yaitu melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh nabi itu hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan ajaran nabi sendiri. Contohnya ini. Setiap habis surat ditutup dengan kulhuwallahu ahad. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Ini sesuatu yang baru tapi tidak bertentangan. Atau di hadis yang lain, Rifa'ah bin Rafi ketika iktidal beliau mengangkat kepalanya sambil baca doa. Doanya waktu belum diajarkan sama Nabi. Selesai sholat Nabi nanya yang baca doa tadi siapa? Ya, tangan saya ya Rasulullah. Aku lihat 30 malaikat rebutan nyadat pahala kamu. Nah, waktu itu Sampai akhirnya berarti para ulama ambil kesimpulan, berbuat sesuatu yang baru, modifikasi dalam ibadah itu boleh selama tidak bertentangan. Yang bertentangan gimana? Yang bertentangan kalau sholat duhur empat rakaat ditambah jadi lima rakaat. Nah, ini yang enggak boleh. Sholat maghrib tiga rakaat ditambah jadi empat rakaat. Ini nggak boleh. Kenapa? Ini tambahan baru tapi bertentangan dengan ajaran nah, Nabi. Karena Nabi kan sudah mematangkan sholat maghribnya tiga rakaat. Lah kok ada yang nambah sampai 4 rakaat, berarti dia menentang Nabi. Atau bahasa doa-doa yang lainnya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Doa yang bangun ketika dari rukuk kayak tiga itu Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Doanya seperti itu. Kemudian hadis tentang syafaat yang menunjukkan dalil adanya pemberian syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang beriman. Nanti semua manusia pasti akan mendatangi para nabi. Mulai dari Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Isa dan Nabi Isa mengatakan lastulaha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan bidangnya Bapak ini. Aku gak mampu Bapak ini. Akan tetapi kamu semuanya datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua makhluk datang sama Nabi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan analaha al-anbiya yaqulu nafsi nafsi wa habibuna Muhammad yaqulu analaha. Para Nabi mengatakan nafsi-nafsi, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan aku yang nanggung nanti semuanya. Dan Nabi Muhammad minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau sujud. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Ya Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma'lak. Ucapkan, katakan, akan didengar ucapan kamu. Wasal tu'ta, minta akan dikasih permintaan kamu. Wa tu syafa', memberi syafaat akan diberikan syafaat kepada kamu. Dan Nabi mengatakan, "Ya Rabbi, umati, umati, ya Allah, umatku, umatku gimana ya Allah?" Kemudian kata Allah, "Sudah. Kamu pergi, kemudian kamu bisa mengeluarkan umatmu." Waktu itu mengeluarkan umatnya mungkin ada yang mengatakan dari api neraka, keluarkan umatmu dari api neraka orang-orang yang punya iman sekalipun cuma seukuran gandum yang tipis. Bisa dikeluarkan daripada api di neraka. Setelah itu Nabi Muhammad mengulang lagi memuji Allah, setelah itu sujud. Allah juga mengatakan hal yang sama. Ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Ngomonglah, engkau akan didengar. Minta akan dikasih, beri syafaat akan diberi syafaat. Kemudian Nabi mengatakan lagi, umati umati, ya Allah umatku gimana ya Allah umatku? Maka Allah mengatakan Keluarkan dari umat Nabi Muhammad yang dalam hatinya punya mithqalu dzarrah atau khardalah. Khardalah itu dikatakan sesuatu yang kecilnya itu seperti wijen. Wijen itu dibagi empat, ya seperempatnya wijen itu. Ada lagi yang mengatakan darah. Darah itu partikel terkecil itu darah namanya. Apa ya? Yang sel. Kalau kita anggap itu sel, ya sel itu darah. Ada yang lebih kecil lagi dari sel, ya lebih kecil itu darah Yang sekecil itu punya iman dalam hatinya, bebaskan. Kemudian dibebaskan. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengulang lagi. Sujud lagi. Kemudian dikatakan lagi, "Ya Allah, umatku, umatku." Kata Allah, "Ya sudah, keluarkan dari umatnya Nabi Muhammad yang punya adna adna adna min khardalin min iman." Yang punya tadi darah itu misi dibagi kecil-kecil-kecil-kecil lagi Yang punya iman sekecil itu dalam hatinya Keluarkan selamat Dan setelah itu Riwayat yang selanjutnya dikatakan Berarti yang keempat kalinya Muhammad masih kembali sujud lagi Kemudian ketika Nabi Muhammad diperintahkan Ya Muhammad irfa' rasak Angkat kepala kamu Ngomonglah, ucapkanlah, atau akan didengar Minta akan dikasih Minta syafaat akan diberi syafaat maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, izinkan aku untuk menyelamatkan umatku, memberi syafaat kepada umatku untuk mereka semua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati demi kebesaranku, keagunganku, kehebatanku, kata Allah, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah akan dibebaskan daripada siksa api neraka berkat syafaat Nabi Muhammad semua umat Nabi Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah mengucapkan ikrar tiada tuhan selain Allah Allahu alam Jadi <clears throat> insyaallah berdasarkan hadis tadi, insyaallah yang ada di sini semua masuk surga. Amin. Oh, kita dari tadi baca rotim hadiat itu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap hari kita suka mengucap la ilaha illallah. Enggak berhenti-berhenti kita mengucap la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan nambahkan beberapa hal Ya, ini nostalgia saya membaca kitab Sohih Al-Bukhari dan mencoba untuk memetik beberapa pelajaran yang uh, terdapat di dalamnya. Karena kitab Sohih Bukhari ini sendiri ditulis oleh Imam Bukhari seingat saya selama 16 tahun. Jadi nulisnya bukan sehari, dua hari. Kalau saya buat buku empat hari jadi. Ya, itu berarti banyak-banyak salahnya. Ya banyak salahnya. Imam Bukhari ini menulis kitab hadis eh, Sahih Bukhari selama kurang lebih 16 tahun. Disusun dari lebih dari 600 ribu hadis. Ya, dari 600 ribu hadis dirangkum menjadi kurang lebih 6 ribuan hadis. Ada khilaf ulama jumlahnya Ada mengatakan 7.000 sekian 6.600 sekian Karena kadang yang berulang itu dianggap Satu sama ya Kadang yang berulang dianggap sendiri-sendiri Jadi jumlahnya beda Beda-beda Yang jelas sekitar enam ribuan Dari ratus ribu hadit Oleh Imam Bukhari Dipilih Dipilih yang paling sahih Dan paling penting karena dari 600 ribu hadis itu ada yang sama, ada yang berulang. Nah ini dipilih yang paling paling penting dan paling sahih jadi ribu hadis. Coba kalau kita yang disuruh mengumpulkan 600 600 ribu hadis di zamannya Imam Bukhari, nggak mungkin dapat. Karena di zaman Imam Bukhari itu mau dapat satu hadis kadang-kadang harus jalan kaki tiga bulan perjalanan. Mau cuman mau dapat satu hadis kadang harus jalan kaki tiga bulan perjalanan. Dan Imam Bukhari itu semua hadirnya beliau dapatkan langsung ketemu dengan yang meriwayatkan. Kalau Imam Muslim beda sedikit syaratnya. Kalau Imam Bukhari itu bertemu langsung dengan yang meriwayatkan 600 ribu hadir dipilih jadi 6 ribu hadir. Dan untuk 6 ribu hadir yang sudah dipilih ini Imam Bukhari tidak mencantumkan di Sahih Al Bukhari kecuali beliau mandi dulu basah sekujur tubuhnya seperti orang mandi janabah mandi besar kemudian beliau sholat istikharah dua rakaat sholat istikharah ini ditaruh di kitab saya boleh atau tidak benar atau atau tidak saya saya cantumkan setelah istikharah dua rakaat baru ditulis nah 6 ribu hadis lebih selama 16 tahun lah kita sekarang tinggal baca, tinggal ngapalkan, tinggal ngamalkan. Gitu kok ada orang yang masih mengatakan sahih Bukhari tidak semuanya sahih. Bahkan ada orang-orang zaman baru yang menjadi berlagak jadi ahli hadis, mengangkat namanya sendiri dan meninggalkan eh, apa namanya nama Imam Bukhari. Mestinya itu yang yang kita tulis disohihkan oleh Imam Bukhari, disohihkan oleh Imam Muslim bukan disohikan oleh Imam Fulan. Imam Fulan ini baru lahir. Imam Bukhari dari zaman dahulu, zamannya tabi'in. Beliau bertemu dengan tabi'in. Jadi luar biasa. Di antara keramatnya Imam Bukhari, beliau itu punya masjid tempat ngajar kecil sama Ar-Raudhah ini jauh lebih besar Raudhah. Tapi yang datang itu puluhan ribu orang semua masuk cukup. Nah itu kan aneh, ya. semua masuk masuk cukup itu diantara karomah Imam Bukhari. Nah kalau masalah masalah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sedikit ulama yang bermimpi bertemu atau melihat Nabi Muhammad SAW berjalan. Dia Rasulullah jalan. Setiap kali Rasul melangkahkan kaki maju satu langkah, maka Imam Bukhari juga melangkahkan kaki maju satu langkah. Cuman langkah kakinya Imam Bukhari ini persis di langkah terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Bekas pijakannya Rasul di mana? Disitulah kaki Imam Bukhari. Bekas pijakan Rasul di mana? Disitulah kaki Imam Imam Bukhari. Memang Imam Bukhari dari kecil sudah aneh. Sejak kecil tunanetra. Makanya bapak ibu kalau punya anak yang punya kekurangan jangan jangan suudzon sama Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu itu sejak umur 4 tahun tunanetra. Tapi berkat tunanetranya sama Allah hatinya dibuat melek mengalahkan yang melek-melek yang lain sehingga menjadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu seorang ulama yang luar biasa. Imam Bukhari dari kecil sudah tunanetra, dari kecil. Tapi ibunya husnudzonnya kepada Allah luar biasa. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis yang kita baca, kita dengar bahwasannya Allah tergantung prasangka hambanya, maka hendaknya engkau berprasangka kepada Allah yang baik terserah dirimu. Ibunya Imam Bukhari tiap hari doa, tiap hari nangis minta, "Ya Allah, jadikan anak saya bisa melihat lagi." Bisa melihat lagi itu kan mungkin agak mustahil untuk orang yang udah total tunanetra. Kecuali kalau kornea matanya mungkin diganti, cangkok mata mungkin begitu. Ini zaman dahulu kala belum ada cangkok mata, belum ada pengobatan yang semodern sekarang. Ibunya Imam Bukhari tidak pernah mengatakan, "Wah, sudahlah anak saya buta selama-lamanya." Dah mustahil bisa melek apa e, bisa melek enggak mungkin. Tidak berpikir seperti itu, tapi beliau justru tiap hari doa dan dikatakan doanya itu tawasul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tawasul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya suatu malam ibunya itu di tengah malam mimpi. Mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Kabar gembira untukmu, bangun kamu bangun." Anak kamu matanya sudah disembuhkan Allah Ta'ala Sudah bisa melihat Begitu bangun tidur di kiparani Anaknya betul-betul sudah bisa melihat Itu Imam Bukhari Nah Imam Bukhari ini apaan haditnya luar biasa 600 ribu hadit itu beliau hafal Belum hadit-hadit yang yang lain Suatu ketika beliau pernah dites Masuk Khurasan Dihadapkan kepada 10 ulama Satu ulama nyodorkan 10 hadit Dikasih 10 hadit Totalnya jadi 100 hadis. 100 hadis itu sama ulama diwolak-walik. Misalnya ya, dari fulan, dari fulan, dari fulan itu nama-nama orang. Itu namanya diwolak-walik. Terus hadisnya yang mestinya riwayat Sayyidina Umar diganti hadis dengan riwayat Sayyidina Abu Bakar misalnya. Matannya sama riwayatnya itu beda-beda. Ketika ditanya oleh ulama-ulama tadi, kamu tahu hadis ini enggak? Saya enggak ngerti. Kamu tahu hadis ini enggak? Saya enggak pernah dengar. Kamu tahu hadis ini enggak? Saya enggak pernah tahu. Yang lain udah mulai menertawakan Imam Bukhari. Masa hadis yang begitu kok enggak pernah enggak pernah dengar, kok enggak pernah tahu. Setelah 100 hadis itu disampaikan, Imam Bukhari kemudian berkata, "Mohon maaf, tadi saya katakan enggak pernah dengar karena Anda baca hadisnya itu kuolak-walik." Kalau hadit kolak walik namanya bukan hadit, makanya saya nggak pernah dengar hadit yang seperti seperti itu. Hadit yang kamu baca 10 tadi pertama yang nomor satu seharusnya begini loh. Dari fulan, pulan an pulan isti haditnya seperti ini. Nomor dua seperti ini. Bukan beliau cuman bisa, bukan cuman membetulkan, bahkan 100 hadit itu apal di luar kepala sekali dengar. Itu Imam Imam Bukhari. Makanya keberkahannya luar luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala eh, di sini ada satu cerita sebelum nanti saya mau nambahkan beberapa kupasan tentang hadis yang ada di sini Bib. Ada beberapa yang yang menarik yang pernah saya ingat ketika saya belajar Sahih Bukhari ini. Imam Bukhari itu dikatakan di sini waktu masih kecil belajar bersama uh, Hashid bin Ismail Hashid bin Ismail dan seorang ulama yang lain. Masih kecil belajar bareng. Lah dua temannya Imam Bukhari ini kalau dengar hadis dicatat, dengar dengar hadis dicatat. Imam Bukhari nggak pernah nyatet. Imam Bukhari nggak pernah nyatet apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Maka setelah berjalan 16 hari, berjalan 16 hari, dua temannya ini menegur Imam Imam Bukhari kamu tuh kok males, tidak pernah nyatet, nanti kamu jadi apa, dapatnya apa, seperti itu. Karena ditegur terus, akhirnya Imam Bukhari mengatakan pada temannya, coba catatan kalian berdua dibuka. 6 hari belajar ini coba catatannya dibuka. Coba sekarang kalian baca catatan kalian semua. Dibaca itu catatannya itu semua. Kata Imam Bukhari, maaf itu catatan kamu salah. Ini kurang bulan, ini kurang bulan, ini kurang bulan. Lu kamu nyatet? Iya, saya catat semua di hati saya, hafal semua yang kalian kalian catat. Coba buktikan Akhirnya beliau e, membuktikan saat itu beliau menyebutkan khamsata ashar alaf hadithan 15.000 ribu hadith dalam waktu 16 hari dihafal oleh Imam Bukhari kita satu hari hafal berapa hadith ibu-ibu satu hari hafal berapa hadith bu? banyak ya kita ini hafalnya hadithnya sekarang hadith tentang berita yang ada di TV itu hafal semua eh, tapi hadithnya Rasulullah SAW kita belum belum hafal ini ini contoh bagaimana uh, kebesaran Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Makanya kita kalau mau cari cari guru, ya guru yang ngerti tentang sahih Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Habib Husain bin Anis menyebutkan kisah tentang orang yang sudah masuk neraka. Ya, orang yang sudah masuk masuk neraka, kemudian dia pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya tidak eh, apa namanya? tidak megang hadisnya berdasarkan apa yang saya saya ingat ya, apa yang saya ingat nanti kelengkapan hadisnya bisa dicek di kitab-kitab Sahih Bukhari ada di situ. Jadi suatu ketika ada satu orang yang terakhir keluar dari neraka. Mesti jenengan batin, bukan saya, bukan saya. Ya toh? Kalau dengar hadis gini, oh udah aku Yang terakhir keluar dari neraka, udah aku, udah aku. Bukan saya, bukan saya. Khalifah Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, menyampaikan hadis tersebut, Khalifah Umar bin Khattab angkat tangan, "Ya Allah, jadikan orang itu aku." Udah ditanya sama sahabat yang lain, "Loh, Nah kok jenengan sampai minta jadi orang yang terakhir keluar dari neraka kenapa?" Lah orang terakhir keluar dari neraka kan berarti keluar dari neraka masuk surga. Lah saya ini nggak ngerti. Saya itu nanti bakal kekal di neraka atau masuk surga. Saya nanti husnul khotimah atau suil khotimah. Suil khotimahnya model masih muslim atau udah murtad itu saya nggak ngerti. Makanya disebutkan hadis orang yang terakhir keluar dari neraka itu saya senang mogo-mogo itu saya. Padahal beliau sudah dijamin masuk ke dalam surga. Asrul Mubasyari Nabil Jannah. Sepuluh yang sudah dijamin masuk surga. Nah ini kisah tentang orang yang keluar dari neraka ini lucu. Jadi dia tiap hari minta, Ya Allah keluarkan dari neraka, Ya Allah keluarkan dari neraka. Akhirnya doanya itu, Ya Allah tolong, saya ini ditaruh di, di pinggiran neraka. Minta ditaruh di pinggiran neraka, jangan di dasar. Sama Allah dijawab, nanti kalau kamu tak taruh di situ, minta yang lain lagi. Enggak, enggak, ya Allah saya enggak enggak minta yang lain, enggak minta yang yang lain. Ya sudah, dituruti sama Allah. Di situ sudah cukup ya Allah enggak nambah lagi. Akhirnya ditaruh di pinggiran neraka. Setelah taruh di pinggiran neraka, ya Allah, tolong ya Allah. Saya tak tak lihat orang-orang yang di surga. Lihat orangnya di surga. Maka Allah ngomong lagi, nanti kalau saya turuti kamu enggak minta apa namanya? minta yang lain lagi, minta yang lain lagi. Tidak ya Allah cukup Pokoknya bisa lihat orang yang di surga sudah senang gitu kan Dituruti sama Allah Bisa lihat orang yang di, di surga Betul lihat orang yang di surga senang Yang luar biasa Ya Allah tolong saya ini dikeluarkan dari dari neraka Ya tolong keluarkan dari neraka Dekatkan ke surga situ Udah gak masuk surga gak apa-apa Pokoknya lihat yang di surga keluar dari neraka Nanti kalau saya turuti kamu Minta yang lain lagi Enggak ya Allah saya gak minta Cukup itu udah senang saya Akhirnya dikeluarkan dari neraka, ditaruh di depan pintu surga. Ingo-ingo lihat surga gitu kan. Lihat surga. Akhirnya ngomong lagi, "Ya Allah, tolong saya masukkan ke dalam surga." Katanya Allah, "Lau kamu itu betapa cepat berdustanya gitu ya. Cepat berubah apa namanya pikiran. Tadi bilang nggak mau, sekarang minta masuk surga." Terus akhirnya sama Allah ditanya, "Gimana menurutmu surga?" Penuh ya Allah, sudah kebak, gak ada tempat buat saya kelihatannya sudah penuh. Nah, coba kamu kalau masuk surga kamu pengen apa? Oh, saya pengen istana ini ya Allah, saya pengen kolam renang ya Allah, saya pengen bidadari ya Allah, saya pengen ini ya Allah. tidak pengen yang lain? tidak ada keinginan yang lain? tidak ya Allah cukup pokoknya dapat istana, kolam renang, bidadari udah seneng saya, udah cukup. Betul, tidak pengen yang lain? tidak ya Allah. Lah kamu kira-kira pengen itu tidak? Diingatkan sama Allah. Kamu pengen ini tidak? Oh, itu pengen juga ya Allah. Ah, kamu pengen ini enggak? Oh itu pengen juga ya Allah. Kamu pengen enggak? Oh itu pengen juga ya Allah. Tak ditanya lagi sama Allah. Udah enggak pengen yang lain lagi. Enggak ya Allah itu udah cukup, udah cukup. Diingatkan lagi ya sama Allah. Lah kamu pengen itu enggak? Enggak ya Allah. Oh juga ya Allah, pengen juga. Pengen juga sampai akhirnya diingatkan Allah dengan berbagai kenikmatan, sudah puas, Allah mengatakan semua itu untukmu dan kamu saya beli 10 kali lipat lebih banyak dari itu. Lah kalau untuk orang yang terakhir masuk surga saja pelayanannya Allah seperti itu. Lah kira-kira yang masuk surga bareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Ya kan? Itu yang terakhir. Lah kira-kira bukan yang koretan loh, yang pertama ini bagaimana? Yang dari awal bareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kira-kira seperti apa? Semoga kita semua termasuk yang awal masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang tadi sudah diterjemahkan dan dikupas oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ada beberapa yang pengen uh, saya tambahkan uh, tentang masalah pikiran yang yang rusak. Di sini diingatkan dalam sebuah hadis tadi Lama khalaqal khalqa kata kitabi kitab huwa yaktubu an nafsi wa huwa wada'indahu. Ada orang yang sampai uh, nanya kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, anak ini. Sampai nanya gini, kalau Rasulullah SAW lan yabruhan nasu yatasaaluna hatta yaqulu. Nanti orang-orang itu akan duduk ngobrol bahas Allah. Duduk ngobrol bahas Allah. Makanya kita ini kan tidak boleh bahas Allah Bahas aja tentang keagungannya Allah Jangan bahas zatnya Allah Ini bahas Allah Ciptaan, ciptaan, ciptaan dibahas Terus ngomong Allah khaliku Allah yang menciptakan segala sesuatu nah, Terus yang menciptakan Allah siapa? Nanti ada orang yang begitu Ini yang begini ini yang buat rusak Yang buat rusak Jangan sampai kita duduk-duduk Sampai mikir-mikir yang seperti seperti itu dalam hadis yang lain, kalau ada setan yang bisik begitu, ya setan bisik begitu, Rasul udah ngasih kuncinya, jawabannya. Jawabannya tinggal kita ngomong tu billahi wa bi rasulihi. Selesai. Langsung setannya pergi. Itu dari setan. tu billahi wa bi rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada rasulnya. Jadi ikrar iman itu musir setan. Kita ikrar aman tu bilah disuruh ucap sama sama Rasulullah SAW. Jawabannya bukan pakai mikir. Ini kan diajak mikir, diajak mikir, mikir, mikir, mentok itu nggak kuat kan? Akhirnya mikir yang aneh-aneh. Jangan dijawab pakai mikir. Jawabannya dengan dikir. Jawabannya dengan dikir. Diajari Rasulullah tinggal ucap aman tu Bilahi wa bi rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hmm, tentang betapa maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Pak, kalau kita punya kekuasaan, punya pasukan yang luar biasa, ada orang yang kecil gak bisa apa-apa tapi gaya. Mungkin tadi punya kerajaan, kekuasaan yang luar biasa, tentara buahnya Ada satu orang kecil, gak bisa apa-apa tapi dia dia gaya. Gayanya nyaci maki kita, menghina kita. Kira-kira kita bisa sabar atau langsung habisin orang itu? Hah? Nanya ini jenengan naik naik mobil, ada orang yang di belakang itu ngebel terus lampu merah, lampu merah di bel, Lampunya merah gitu. Ini orang ini gaya, mungkin gayanya itu seperti orang jagoan ya. Padahal jenengan adalah kepala polisi. Kira-kira turun dari mobil enggak? Hah? Turun kan? Langsung cabut mana orangnya lebok eh, proses ini. Ini orang buat onar yang seperti ini ya. Diproses ini. Kalau dah bawa SIM ini tanda tanya nih orang yang yang begini. Lah Allah Subhanahu wa taala kita kok dibandingkan Allah bisa lah, yang kita dibandingkan. Bukan apa-apa. mungkin oh, kita ini ciptaannya Allah. Lah kok kita ini gaya gaya dengan maksiat dan lain sebagainya. Lah ada orang yang sampai terlampau kepada Allah yaitu orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu punya punya anak laki-laki. Ya, nuduh Allah punya anak lagi, laki Tapi ternyata Allah tidak langsung marah. Coba lihat tuh, yang begitu-begitu, langsung di, dihabisi tidak sama Allah? Enggak. Sama Allah masih dikasih kesempatan untuk tobat, untuk masuk agama Islam, bahkan dikasih rezeki. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih macam macam. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Makanya Allah punya sifat as-sabur yang maha sabar. Nah, Allah sabar terhadap yang kafir dan sabar juga terhadap kita-kita yang muslim ini. Yang yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, satu lagi insyaallah Allah hmm. Tadi ada Ini hadis yang di awal. Anna Rasulullah SAW qala kullu ummati al jannah illa man aba. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, seluruh umatku mereka pasti akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi Bapak, Ibu, saya kita semua insya Allah pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Coba alusnya bahasanya Rasulullah SAW. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya sahabat nanya, "Waman ya'ba?" Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala, "Man ata'ani dakhala jannah." Siapa yang mentaatiku masuk surga. "Waman asani faqad abah. Dan siapa yang tidak mentaatiku, melanggar perintahku, menentangku, maka dia orang yang tidak mau masuk surga. Saya ketemu seorang Habib di Bogor, sekturannya eh, Habib, Empang sana, almarhum sudah meninggal juga, saya lupa namanya. Habib Alwi itu siapa? Habib Bongsen yang ah, ya Habib Mohsen apa? Habib Mohsen di sana ngasih saya faedah tentang hadis ini. Beliau berkata, "Novel, Coba lihat betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Karena sayang pada umatnya, Rasul tidak mau nyebut umatnya masuk neraka. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang taat kepadaku masuk surga. Seharusnya yang menentangku masuk neraka. Ya kan? Yang taat kepadaku masuk surga, yang menentangku masuk neraka. Tapi karena Rasul tidak mau nyebut umatnya masuk neraka, bahasanya Rasul dirubah. Yang taat kepadaku masuk surga. Yang tidak taat kepadaku tidak mau masuk surga. Lembutnya Rasul pada umatnya. Lah kok sekarang nih banyak orang ngaku umatnya Rasulullah dididik didik neraka. Dikit-dikit neraka. Dikit-dikit neraka. Terus dia ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Makanya saya katakan gadungan yang begitu. Kalau al-sunnah wal jamaah betulan pegang sunnah, nitiru Rasulullah SAW. Rasul nggak gampang ngecap umatnya masuk neraka. Bahkan cuma ngomong yang tidak mau taat kepadaku, tidak mau masuk surga. Alusnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidak mau menghakimi umatnya masuk ke dalam neraka. Kemudian di sini juga bagaimana uh, orang yang Berulang kali berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobat. Selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadirnya hmm, ini. Faqala inna 'abdan asaba dzanban faqala ada seorang hamba berbuat dosa kemudian berkata Rabbi asabtu dzanban faghfirli Ya Allah aku telah terjumus dalam perbuatan dosa. Tolong ampuni aku. Faqala rabbuh alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Ghafartu li Hambaku ngerti kalau dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan Tuhan yang juga akan menyiksa orang yang berbuat dosa. Yang Maha Pengampun dan juga Maha Membalas. Kemudian dia mau minta ampun, Gofar tuli abdi, maka aku ampuni dia. Aku ampuni dia. maka thumma makata Allah. Setelah itu orang ini bisa bertahan, bertahan untuk taat tidak berbuat dosa sekian lama. Thumma asaba dzanban. Setelah itu kepala kepleset lagi, berbuat dosa lagi. Maka hamba itu berkata, "Faqala rabbi asabtu akhar faghfirli." Ya Allah, saya kepleset lagi. Saya berbuat dosa lagi. Tolong ampuni saya. Faqala rabbuh, maka Allah berkata, "Alima 'abdi anna rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih." Sama ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ghafartu li 'abdi. Dia meminta ampun kepadaku, aku ampuni dia lagi. Tsumma makatha masyaallah. Setelah itu hamba tadi bertahan tidak berbuat dosa sekian lama. Setelah sekian lama tidak berbuat dosa, kepleset lagi berbuat dosa lagi. Faqala rabbi asabtu akhar faghfirhu li. Ya Allah, saya kepleset lagi berbuat dosa lagi. Tolong ampuni saya. Maka Allah mengatakan, "Alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih, ghafartu li abdi." Hambaku ngerti dia punya Tuhan yang yang maha mengampuni dan Tuhan juga yang akan menyik, menyiksa, tapi dia mau minta ampun, maka aku ampuni dia. Di riwayat yang lain lanjutan hadis ini Allah mengatakan silahkan dia berbuat dosa seberapa kali selama dia mau minta ampun aku akan mengampuninya tapi jangan terus jarak lah ya semono ya wes kalau udah begitu Allah maha pengampun ya udahlah saya tak bermaksiat rampung tak minta ampun nah yang jadi masalah kalau tengah-tengah maksiat terus mati gimana jadi masalah kan itu lah dibahas sama ulama apa yang menyebabkan datangnya ampunan Allah? Ucapannya ya Allah ampuni aku atau apa? Ulama mengatakan hamba ini diampuni Allah berdasarkan ucapan Allah alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzanba wa bih. Ucapan Allah yang menyatakan hambaku ini punya makrifah tentang diriku. Hambaku ini mengenal aku aku Hambaku ini tahu kalau aku itu maha pengampun dan aku bisa menyiksa Pengetahuannya tentang Allah punya sifat pengampun dan Allah menyiksa Itu yang mendatangkan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala Oh kadang ada orang istighfar tapi nggak punya pengetahuan itu cuman astagfirullah, astagfirullah. Kalau ini karena tahu Allah Maha Pengampun dan Allah menyiksa, ya mintanya beneran. ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jangan siksa aku ya Allah. Orang kalau ngerti Allah bakal nyiksa kan minta ampunnya betulan iya. Dia tahu Allah bakal ngasih ampunan ya dia minta ampunnya betulan. Bainal khauf warroja di antara takut dan ha, harap. Takutnya takut disiksa, harapnya harap diam, diampuni. Punya makrifah ini yang mengangkat derajat orang tersebut sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini sebagai kabar gembira buat orang yang berjalan menuju Allah. Jangan kalau kepleset terus akhirnya putus asa. Terakhir Habib Hussein ada satu anak muda yang berguru. Anak muda berguru akhirnya sekian lama ngilang. Gak datang pengajian lagi. Dicari sama gurunya. Kemana anak ini kok gak pernah pengajian lagi? Suatu hari ketemu di jalan. Ketemu di jalan si murid lihat guru lari itu muridnya. Lari cepat tinggalkan gurunya. Lah gurunya lihat muridnya lari, dioyak sama gurunya. Kebetulan gurunya Habib Novel, larinya cepat. Ya, masih enam. Maksudnya ini gurunya punya kekuatan yang luar biasa. Kejar nih muridnya. Sampai akhirnya kejar-kejaran dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, mentok gang buntu. Begitu kena gang buntu, plek tembok, muridnya menek gak bisa. Mengo gak berani. Ya menek gak bisa, maju ke bentur, balik mengo tidak berani gurunya dari belakang pegang pundaknya. Sekarang kamu mau lari kemana? Ayo kamu mau lari, lari kemana? Tidak ada jalan lagi, gang buntu. Gangnya pun buntu. Ayo noleh sini. Mengo sama nunduk gitu. Kenapa kamu kok tidak mau pengajian lagi? Tinggalkan saya. Dijawab sama muridnya. Saya sekarang banyak dosa guru banyak dosa, saya malu ketemu guru, saya malu ketemu guru. Kata gurunya, kalau kamu sudah tidak berbuat dosa lagi, nggak usah merguru sama saya. Justru gara-gara dosamu itu masih banyak, yo ya moro rene. Bergurulah. Datanglah kepada gurumu biar kamu ngerti dosamu, biar bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang itu kalau banyak dosa ya tambah nyedak sama masjid. Jangan tambah wes dosaku akeh, orang pantas aku lebih masjid kan aneh. Orang yang banyak dosa itu justru harus mendekati Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan saya nggak pantas ketemu Allah kan ngawur gitu ya. Nah, makanya orang yang mengatakan pada orang-orang yang berbuat dosa kamu nggak pantas pengajian, kamu nggak pantas ke masjid, kamu nggak pantas untuk cari ilmu, kamu nggak pantas dekat orang soleh, ini orang yang ngawur. Ini orang yang udah kena bisikan setan. Justru seharusnya terhadap kita-kita yang masih banyak dosa ini disemangati. Wes dosane akeh, makanya ibadahnya diakeh kumpul ulama, ya kumpul sama orang yang soleh biar kita dapat ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu seharusnya. Terakhirnya terakhir. Mumpung iling. Nah, ini kadang buat orang yang lagi belajar itu kadang menyangka guru itu tahu keburukan-keburukannya. Oh, guru saya tahu keburukan-keburukan saya. Saya malu. Jangan bingung ngadepi guru. Jadi kalau jenengan punya dosa, saya punya dosa. Kok ketemu orang wali Allah gitu ya. Tinggal ngomong aja sama Allah. Ya Allah, tutup tutupono. Allahumma stur. Ya Allah, tolong tutupi aib-aib saya. Tolong tunjukkan yang baik-baik sa saja. Itu metode yang pertama. Sehingga nanti kalau ketemu, gurunya itu seneng. Oh, ini orangnya baik, aromanya harum. Enak, ditutup sama sama Allah. Ya serta Allah masturni bisa kali jamil. Itu metode pertama. Metode kedua, ini saya diajari sama seorang hamba Allah yang soleh, lebih cakep. Kalau ketemu wali justru bukaan. Yai Habib Ustaz Yai Syekh kula kakek dosa. Ini loh dosa saya banyaknya luar biasa. Ya Allah tunjukkan sama dia dosa saya banyak. Tolong dia sudah dandani saya dosaku akeh tulung dandanono. Justru begitu, saya ini banyak dosanya, tolong didan dani tolong diperbaiki dengan dengan bukan perasaan apa sombong dan memang sadar dirinya punya salah yang yang banyak. Nah, orang yang soleh itu jangan dikira suka cari aib-aibnya orang. Nah, perintahnya Allah tutuplah aib, tutuplah aib. Ciri orang yang soleh itu suka nutup aib orang. Pernah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahra Al-Jufri dengan dua temannya mau berkunjung ke rumahnya hamba Allah yang soleh. Hamba Allah ini dikenal bisa bisa baca orang lain gitulah, bisa baca orang. kasih kasih orangnya, bisa mengetahui orang ini bagaimana, orang ini bagaimana. Nah, biasanya kalau mau ketemu orangnya begitu, asal kita wudhu itu nanti yang jelek-jelek ditutup. Nah, resepnya di situ, asal kita wudhu yang jelek-jelek ketutup. Nanti yang kelihatan yang baik-baik saja. Nah dua temannya Habib Hasan ini ngomong sama Habib Hasan Perlu saya jelaskan Habib Hasan bin Soleh Al-Bara Al-Jufri ini Satu hari sholat sunnahnya itu tiap malam dua rokaat saja Tiap malam cuma dua rokaat Tapi rokaat pertama khatam Al-Quran Rokaat keduanya nggak usah saya jelaskan Nanti jangan lebih kaget Rokaat pertama khatam Al-Quran Lah yang sudah begitu saja tiap masih pengen ketemu orang soleh Masih pengen ketemu orang soleh Yuk kita cari berkahnya orang soleh Nah temennya ngomong, ayo kita wudhu dulu, nanti kalau tidak kan konangan. Katanya Habib Hasan, wis merasa wudhu wudhu ah, yes ben ngene apa noni. Gak usah wudhu, biar begini saja apa apa adanya. Nah temennya nggak mau, maka akhirnya masuk masjid. Setiap masuk masjid airnya saat kotong habis, kerannya mati. Ya kerannya mati, nggak bisa wudhu, nggak bisa wudhu. Akhirnya temennya nyerah, yaudah kita nggak usah wudhu. Lah batinnya Habib Hasan, wes tak kandani kok ngeyel. Karena Habib Hasan ini juga kasih ngerti, ini masjid gak ada airnya semua. Tiwas golek banyu kesel kan begitu. Udah kita begini aja nggak usah wudhu apa adanya. Akhirnya berangkat bertiga ini ke rumah orang sore tadi gak wudhu, jadi polosan onone ini lah begini nih, gak punya perisai untuk nutup lagi. Ibarat orang itu belum mandi tapi nggak pakai parfum, kan mabu. Ya, kalau memang bau dia akan akan bau. Berangkat Sampai dekat depan pintu orang soleh tadi teriak Assalamualaikum Waalaikumsalam Orang solehnya teriak dari dalam Hei tamu-tamu saya Kalian kira saya ini anjing apa Yang suka mengkait-kait dari kotoran di tempat sampah Maksudnya orang soleh itu nggak mau cari yang kotor-kotor, maunya tuh lihat yang baik, baik. Jadi nggak usah takut kalau punya aib ngedep orang soleh, jangan sombong, jangan mengatakan orang soleh nanti benci sama saya karena saya ini punya aib begini, saya punya aib begini, saya punya aib begini. Prasangka baik sama orang soleh tersebut, nggak suka buka aib orang yang ada nutup aib orang. Itu yang menyebabkan kita dapat al-madad fil mashhad. Kita akan dapat yang besar dengan cara pandang kita yang baik. Baik, eh, sekian waktu sepenuhnya saya kembalikan pada hari musim. Jadi insyaallah ini baru perdana ya. Uh, eh, khotem tajwid Sahih Bukhari perdana. Insyaallah Eh, tiap tahun akan kita selenggarakan. Kinten-kinten jenengan seneng atau biasa-biasa saja ini? Seneng. Walaupun kotongan nggak pakai makan juga seneng. Tapi insya Allah ada makan, jangan khawatir ya. Makanannya khas nanti ini insya Allah ya. Uh, ini saya Mas Roni, itu ada doa di belakang Allah baca al-fitu atika wa suri, tolong dibagikan di Al-Qur'an ya, biar dibagi sebenarnya. Kan banyak yang belum hafal ya. Nanti kalau sudah ditumpuk lagi yang satu ini. Dulu udah pernah saya bagikan gratis. Uh, ini stoknya untuk dibagi ditumpuk lagi. Tolong teman-teman dibagi biar cepat dikit. sambil dibagi lagu yang dikasih Habib Husin tadi lakal hamdu ya rabbi lakal hamdu ya Allah lakal hamdu ya hasbi ala hadhi ni'mah ini ya aduh Gusti kita sangat apes inom boten doyo setiap orang tuh banyak punya kelemahan katanya ya punya titik lemah jangan merasa sakti uh, adi jaya ampuh nggak ada lemahnya sepinter-pinternya orang itu kalau kepleset kejeduk ya nanti jadi bodoh Ya kan dia merasa pinternya luar biasa. Nanti kalau udah kejeduk jadi bodoh. Orang yang kayanya luar biasa mengandalkan kekayaannya, oh, tiba-tiba dibuat miskin juga juga bisa. Orang yang eh, bodoh luput kebak dosa. Kita ini orang yang dosanya turah turah-turah. Jadi jangan rumongso punya amal soleh yang banyak kemudian kok seakan-akan udah bersih dari dari dosa.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 Diunjuk dulu susunya, terus ada hidangan dinikmati ya. Untuk Bapak Hardianto Dari Depok ada titipan untuk Anda Jangan pulang dulu Bapak Ibu sekalian pokoknya dinikmati hidangannya ya Saya pasrahkan majelisnya kepada Habib Hussein dan Habib Muhammad dan teman-teman yang ada di sini Saya izin sebentar mau ke Boyolali Doakan ya eh, Ini mau ke Boyolali Doakan bisa dilipat buminya selamat berkah Amin 5 menit sampai Boyolali <laughs> Ya Bib kalau minta yang Tidak nanggung-nanggung ah. Tidak tahu lewat mana.